sebelum Aid yaitu jikalau tersisa sebagian satu sedikit dari kitab usul aqaid ad-diniyah kita akan menyelesaikannya dahulu sebelum kembali kepada kajian usul iman yang biasa. Maka di sini ada beberapa bagian atau sedikit dari yang tersisa dari usul aqaid ya yang bisa diselesaikan mungkin dalam dua atau tiga pertemuan insya Allah Kita akan mencoba membacanya dengan ringkas dengan memberikan isyarat atau pemahaman tentangnya dengan suatu hal yang singkat. Kita masih melanjutkan tentang al asul atau pondasi yang keempat yaitu perkara-perkara iman. Kata al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala wa yurattibuna aidan ala hadzal asl dan mereka juga menyebutkan terkait asal ini yaitu dalam perkara iman annal hubba wal bughdha asluhu wa miqdaruhu tabi'un lil iman. Bahwasanya kecintaan dan kebencian asluhu dasarnya wa miqdaruhu dan juga kadar banyaknya kebencian serta kecintaan kita kepada sang muslim adalah tabi'un lil iman mengikuti keimanan wujudan wa adaman wa takmilan wa naqsan ada atau tidak adanya sempurna atau kurangnya yakni dasar apakah kita mencintai seorang atau tidak adalah apakah ada keimanan pada dia atau tidak. Kemudian, jikalau memang ada, maka seberapa besar cintanya kita kepada dia juga berdasarkan tingkat keimanannya. Sebaliknya, rasa benci juga berdasarkan apakah ada padanya hal yang menghilangkan keimanan atau tidak dan seberapa besar hal tersebut. Oleh karena itu setiap orang, jikalau kita benar-benar mencintai seorang karena imannya, kita lihat seberapa besar iman dia. Sebegitu pula besar cinta ia kepadanya. Maka selama masih ada dasar keimanan pada seorang, tidaklah kita membencinya secara mutlak seperti kita membenci seorang yang kafir. Selama masih ada dasar keimanan padanya. Namun, demikian pula kita tidak mencintainya seperti kita mencintai seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sempurna gimana kita cintai dengan kecintaan mutlak. Maka tentunya beda kecintaan kita kepada Abu Bakar dengan kecintaan kita kepada sah muslim yang ada di zaman kita. Kenapa? Karena bedanya besarnya imannya Abu Bakar dibandingkan iman orang tersebut. Ya, ini yang namakan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikuti ada atau tidak ada keimanan dan juga seberapa besar keimanan serta kefasikan yang ada padanya. Ya, serta kefasikan yang ada padanya. Jika Jikalau lebih dominan padanya keimanan, maka lebih dominan padanya baginya kecintaan, meskipun kita membenci sebagian kesalahannya. Jika Jikalau lebih dominan padanya kefasikan, maka kita lebih dominan membencinya meskipun tetap ya kita menyimpan rasa iman, rasa cinta sebesar rasa iman Iya. Summa yatba'u dzalikal wilayah wal adawa. Kemudian hal ini yaitu rasa cinta dan rasa benci diikuti al wilayah. Tindakan loyalitas wal adawa. Tindakan permusuhan. <coughs> ya. Walihada oleh karena itu minal iman termasuk dari perkara iman al-hubbu fillah. Cinta karena Allah wal bughdulillah benci karena Allah wal wilayah lillah wal adawa lillah. Loyal kepada seorang karena Allah taala dan bermusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus dibangun di atas hal ini. Kita apa kita membenci seorang karena dia kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintainya? Karena dia beriman. Ya. Maka misalnya ada dua orang, satu orang kafir, satu seorang fasik, berapa besar pun kefasikannya. Tidak bisa kita samakan rasa benci kita. Kenapa? Yang satu murni nggak ada keimanan padanya. Maka tidak ada loyalitas padanya. Murni, ya, tetap ada al adawa Yang satu, seberapa besar pun adawa, tetap harus ada basic loyalitasnya. Ya, tidak bisa disamakan antara kedua hal tersebut. Ya. Melainkan setiap orang mendapatkan kecintaan yang diikuti dengan loyalitas. Sekadar iman yang ada padanya. Setiap orang mendapat kebencian yang diikuti oleh permusuhan sekadar iman yang ada padanya. Ya. Dengan hal ini kita bisa bersikap adil kepada setiap muslim. Kepada setiap muslim. Ya, oleh karena itu tidaklah kita melihat seorang muslim Kecuali kita harus memiliki dasar al-wala dan dasar al-mahabbah. Kalaupun misalnya kita harus ber memboikotnya, ya al-hajar, menghajarnya. Maka hajar ini harus dibangun di atas dasar hal tersebut. Yaitu ya bahwasanya ada al-wala dan al-bara sesuai dengan keimanannya al-wala atau al-wilayah dan adawa sesuai dengan keimanan yang ada padanya. Oleh karena itu nggak sama hajar atau ya tidak adanya loyalitas antara seorang mukmin dengan seorang kafir tidak sama dengan yang lainnya seorang muslim yang fasik ya tidak bisa disamakan. Para ulama ketika menyebutkan tentang hajar, menghajar seorang, itu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah mempertimbangkan maslahat agama. Ya, jikalau misalnya maslahat agama dalam rangka menjaga agama agar orang-orang tidak terpengaruh kepadanya, sebaiknya dihajar maka kita hajar. Kita boikot orang tersebut. Ya. Kemudian bisa jadi memperhatikan masalah maslahat dari orang yang melakukannya. Ya, Mungkin orang ini nggak bermasalah dengan agama, artinya orang-orang nggak ada yang mendengarkan dia. Tapi kalau saya sering dengarkan dia, lama-lama saya kena syubhatnya, maka saya boikot dia. Atau mempermasalah atau berdasarkan kemaslahatan al-mahjur, orang yang dihajar. Orang yang dihajar, kalau kita boikotnya dia akan meninggalkan kesalahan tersebut. Maka kita boikot dalam hal ini. Ya, boikot dalam hal ini. Oleh karena itu nggak sama sikap kita kepada setiap orang. Ya, nggak sama sikap kita kepada setiap orang. Melainkan semuanya berdasarkan maslahat dan mafsadat. Ya, jikalau dilihat bahwasanya maslahat yang terbaik adalah menghajarnya, maka dihajar. Jikalau maslahat sebaliknya, maka sebaliknya hukumnya. Oleh karena itu kita nggak perlu heran ketika misalnya ada ulama sebagian menghajar si fulan, sebagian lagi tidak. Mungkin ya orang yang menghajar menganggap itulah yang terbaik bagi ya dalam hal tersebut yaitu baik terbaik dari sisi agama, terbaik dari sisi orang yang melakukan boykot, terbaik dari sisi orang yang diboykot, terbaik bagi umat Islam. Bagi yang tidak boykot mungkin melihat justru sebaliknya. Ya, jadi hal ini seperti ini biasa saja karena perselisihan mereka dalam hal tersebut. Tidak sama ya tidak sama. Termasuk tindakan tidak atau tidak adil dan berlebihan adalah ketika kita memperlakukan seorang yang masih ada keimanan padanya sama seperti orang kafir. Sama seperti orang yang kafir. Ya, sama seperti orang yang kafir. Maka selama ia masih ada keimanan, maka demikian pula masih ada ya al-wilayah namun tentunya tadi dilihat kepada maslahat. Ya, al wilayah bukan berarti harus kita selalu berloyalitas full kepadanya. Terkadang justru termasuk dari kebaikan kita adalah menghajar dia. Ya, termasuk dari tindakan baik kita adalah menghajar dia. Kenapa? Biar dia jerah dari kesalahannya. Atau mungkin bukan termasuk atau mungkin ya tidak terkait dianya atau terkait namun terkait umat memang mungkin kita baik kepada dia, namun demi menjaga umat dari kesalahannya kita memboikotnya atau mentahdirnya, ya. Namun semua ini harus dibangun dari di atas dasar maslahat dan mudarat, ya, di atas maslahat dan mudarat tidak bisa disamakan dengan seorang yang kafir. Tidak bisa disamakan dengan seorang yang kafir. Kemudian selanjutnya wa yuratibu alal iman dan mereka menyebutkan terkait iman atau terkait perkara-perkara iman wala yatim illa bi ayyuhibba li akhih ma yuhib ma yuhibbu li nafsi. Atau sebelumnya apa itu kadar atau timbangan barometer al-hub Cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah cinta yang tidak la yazidu bil khair wala yangkus bil jafa. La yazidu bil bir atau bil khair wala yangkus bil jafa. Tidak bertambah kalau orang sebut baik ke dia, tidak berkurang kalau orang sebut tidak baik kepada dia. Kenapa? Karena yang dilihat adalah keimanan orang sebut. Imannya bertambah, kita tambah mencintainya. Meskipun orang sebut tidak baik kepada kita. Ya, imannya berkurang, kita berkurang kecintaan. Meskipun dia banyak memberikan hal kepada kita. Kalau kita cintanya masih karena dia memberikan suatu hal, tidak peduli terkait keimanannya yang penting karena dia suka memberikan berbuat baik kepada kita, kita cintai. Lalu kita katakan cinta karena Allah, maka bukan cinta karena Allah seperti ini. Bukan cinta karena Allah seperti ini. Cinta karena Allah adalah dia tidak peduli orang ini baik atau tidak baik kepada dia. Namun dia tahu orang ini benar. Namun dia tahu orang ini menasehati kepada kebaikan, namun ia tahu orang ini berada dalam ketakuan maka dia cintai. Meskipun orang tersebut mungkin ya banyak memberikan atau tidak memberikan kebaikan kepada dia. Tidak memberikan misal tidak suka memberikan hal-hal kepada dia. Namun selama orang ini baik secara agama maka ia mencintai. Ini hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata al Ta'ala, wala yatimu illa bi ayyuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan tidaklah iman sempurna hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya, yakni dari hal-hal yang baik. Dari hal-hal yang baik. Jikalau ia ingin hal tersebut terjadi pada dirinya, ia berharap ia menjadi orang baik, maka ia juga berharap orang lain menjadi orang baik. Jikalau ia berharap ia mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, maka ia juga mengharap saudara mendapat kenikmatan Allah Ta'ala. Dari hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Dan ini bukan hal yang gampang. Karena basicnya manusia ada rasa persaingan. Kadang-kadang minimal kalau tidak menginginkan keburukan bagi saudaranya, tidak menginginkan hilangnya kebaikan dari saudaranya, minimal pengen dirinya lebih dari saudaranya. Ya. Tidak berharap hilang darinya nikmat, tidak berharap ia mendapatkan keburukan, tapi pengen setidaknya saya lebih dari dia. Maka oleh karena itu Rasulullah mengingatkan tidaklah dianggap sempurna keimanan seorang sampai dia seperti ini. Ketika ia bisa merangi jiwanya dan menjadikan hal ini adalah bagian dari perasaannya, maka itulah dianggap bagian dari kesempurnaan iman. Dan tentunya hadis tentang hal ini terkenal ya, terkenal bahwasanya tidaklah sempurna seorang iman seorang hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Kemudian kata beliau, wa yurati wa ala, ala zalik. Dan mereka juga menyebutkan terkait hal tersebut. Ia itu terkait perkara iman. Memberikan konsekuensi terkait perkara iman. Mahabbatu jitima'il mu'minin. Cinta terkait perkumpulan atau persatuan di kalangan orang-orang beriman. Walhasu ala ta'alufi wa dan berupaya untuk at saling bersatu, saling mencintai dan tidak saling memutus. Ini diantara konsekuensi iman. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a. janganlah atau berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Ya. Dan jangan kalian berpecah belah. Ya, dan jangan kalian wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ayat-ayat hadis-hadis menunjukkan atau memberikan anjuran untuk al-ijtima sangat banyak, sangat banyak. Maka ini adalah salah satu hal yang penting dalam Islam ini yaitu al-ijtima bersatu. Maka sebisa mungkin kita harus mengupayakan hal tersebut. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah berkumpul di atas sunnah. Caranya adalah berkumpul di atas as-sunnah. Dan bukan termasuk atau termasuk cederanya, cacatnya iman seorang ketika ia tidak menyukai persatuan. Terkadang sebagian orang terkena penyakit seperti ini. Apa? Gak seneng kalau saudaranya taubat. Ada orang-orang seperti ini. Sepanjang umur dia sudah sibuk mendebat saudaranya ini. Sama muslim. Kemudian saudaranya taubat, dia gak seneng Kenapa? Gak ada lagi bahan. Gak ada lagi bahan untuk disikat. Gak boleh seperti ini. Ini cacat imannya orang seperti ini. Lebih berharap saudara tetap dalam keadaan kesalahan agar dia punya bahan untuk membantah. Ketika saudaranya disebutkan, menyebutkan bahwa saya, saya bertawad Allah Ta'ala. Malah dia mencari-cari kesalahan yang lain. Atau bahas-bahas nggak benar, jangan-jangan taubatnya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dasarnya adalah ketika seorang ingin kembali kepada persatuan, kita sangat menyukainya harusnya. Sangat menyukainya. Ketika seorang yang mana mungkin sudah berlarut-larut dalam kesalahannya, kemudian memutuskan untuk taubat, berarti dia sudah menurunkan begitu besar dari egonya demi kembali kepada kebenaran. Jangan jadi kita, jangan kita menjadi syaitan justru menjerumuskan ia kembali kepada kesalahannya. Ketika dia sudah menginginkan untuk kembali kepada saudara-saudaranya, kembali kepada kebenaran, jangan kita menjadi syaitan yang justru menghalangi ia dari kebenaran dan menyebabkan ia jatuh kembali kepada kesalahannya yang lalu. Jangan menjadi seperti ini. Bahkan sebaliknya kita harus mencintai persatuan. Bagaimanapun caranya, selama ia tidak melanggar syariat, maka kita harus mengupayakan namanya persatuan selama ia tidak melanggar syariat. Di antaranya adalah misalnya ada perselisihan-perselisihan kecil dalam perkara-perkara yang memang ada khilaf di antara para ulama di dalamnya. Maka ditinggalkan hal ini. Dibiarkan. Nggak perlu dibesar-besarkan sehingga tidak terjadi perselisihan. Sehingga tidak terjadi perselisihan. Si fulan berpendapat dengan ulama pendapat ulama A. Yang lain berpendapat dengan pendapat ulama B nggak usah dibentur-benturkan seperti ini ketika sama-sama masih dalam koridor sunnah. Biarkan aja. Sehingga terjadi persatuan. Tentunya masyhur kisah di mana kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berbeda pendapat dengan Utsman Affan radhiyallahu taala anhu terkait salat ketika di Arafah apakah di jamak ya apakah di qasar atau tidak. Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu sehingga saya dia berpendapat tentang bahwasanya dia kosor. Utsman ketika itu di kalangan orang banyak atau ketika mimpin orang banyak tidak melakukannya. Allah alam ada pendapat para atau para ulama memberikan taujihat terkait hal ini. Di antaranya mungkin Utsman Affan melihat bahwasanya ketika itu adalah banyak orang yang hadir mungkin belum semuanya mengerti tentang perkara sholat. Khawatir kalau misalnya beliau sholat kosor mengira memang sholat asar hanya demikian dan misalnya. jatuh terjadi perselisihan di antara mereka. Dan Abdullah Mas'ud Talal menyebutkan pendapatnya. Namun ketika terjadi datang waktu sholat, dia ikut sholat. Bersama Utsman Affan dan ikut sholat empat rokat. Ditanya kepada beliau, kenapa beliau melakukannya? Bukankah kamu berpendapat demikian dan demikian? Kata beliau apa? Al-khilafu syar. Perselisihan itu buruk dilihat oleh orang-orang nanti bagaimana para sholat bersisi nggak bagus. Maka demikian pula sebaiknya yang menjadi hitungan pada kita. Jangan berupaya menjadi perselisihan. Di antaranya juga adalah kebiasaan sebagian orang selalu berupaya untuk mencari-cari pendapat yang syadz pendapat ulama yang aneh kemudian ia munculkannya dan menyalahkan orang-orang yang tidak melakukannya sehingga terjadi perselisihan di antara umat. Jangan dilakukan demikian. Jangan dilakukan demikian. Jikalau ia ingin melakukannya untuk dirinya atau ia tidak menya, nyerang orang yang melakukan sebaliknya maka silakan. Namun keberadaan ia melakukan suatu hal yang tidak biasa kemudian menyerang orang lain, kemudian ia menyalahkan orang lain ini adalah termasuk dari tindakan memecah belah di antara kaum muslimin. Memecah belah di antara kaum muslimin. Kemudian kata al Ta'ala, wa yabra'ul sunnah wal jami'at ta'assubat wa tafarruqi wa tabaghudi. Dan ahlu sunnah berlepas diri dari at-ta'assubat, tindakan fanatik terhadap suatu golongan atau suatu kelompok dan semisalnya. Dan ta'assub ini bisa terjadi pada setiap orang dengan berbagai jenisnya. Yang bermazhab kadang ta'assub dengan mazhabnya sampai semua pendapat lain dibantah. Yang tidak juga kadang ta'asub dengan perkataan ulama fulan dan ulama Alat, Perkataan ustadz fulan, ustadz fulan. Sehingga bahkan selainnya seakan-akan semuanya kesalahan. Maka ta'asub, ta'asub seperti ini bukan suatu hal yang baik. Bukan suatu hal yang baik. Melainkan setiap hal dinilai dengan dalil. Dan jikalau memang terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal itu, maka yang ada adalah harusnya kita salamatus sadar. Dada kita lapang, membiarkan setiap orang atau biarkan setiap orang dengan pendapat yang selama masih dalam koridor syariat tentunya. Karena di antara khilaf-khilaf memang ada yang dasar-dasarnya sudah terjadi perselisihan sejak zaman dahulu dan masing-masing memiliki dalil terkait hal itu. Seorang talibul ilm hendaknya ia dalam hal ini mencari pendapat yang terbaik, yang terkuat, namun tidak kemudian serta-merta ia menyalahkan pendapat yang lainnya. Karena pendapat yang lainnya juga berdasarkan dalil-dalil yang nampak bagi mereka. Watafarruqi dan menjauhi atau berlepas diri dari tindakan berpecah belah. Tindakan berpecah belah. Dan tidaklah mungkin seorang atau umat Islam ini bersatu kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin di atas bendera-bendera lainnya. Entah itu bendera atas nama bangsa tertentu, atau atas nama ras tertentu, atau atas nama kelompok tertentu. Ini nggak menyatukan kaum muslimin. Yang menyatukan adalah ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika setiap perselisihan tanyakan, apa pendapat atau apa kalau Allah di sana, apa kalau Rasul SAW di sana. Kenapa? Karena ini satu-satunya hal yang tidak bisa terbantahkan. Selama atau lo seorang ingin membangun persatuan tidak di atas hal ini itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena tidak mungkin semua orang ingin bergabung dengan satu pendapat yang bukan kalau Rasulullah SAW ya yang bukan kaum Rasulullah SAW. Kenapa harus mengikuti pendapat seorang selain Rasulullah SAW? Kenapa? Kenapa wajib mengikuti pendapat orang tertentu? Oleh karena itu satu-satunya cara jikalau kita ingin kembali kepada persatuan adalah kembali kepada apa yang berada di atasnya para salaf dari umat ini yaitu mengikuti sunnah jauh dari berbagai macam bid'ah dan tidaklah terjadi atau tidaklah ada bid'ah kecuali ia memecah belah di antara kaum muslimin. Tidaklah ada bid'ah kecuali ia memecah belah di antara kaum muslimin. Terlihat bagaimana kaum muslimin dahulu akidahnya satu, kemudian muncul akidah-akidah yang bid'ah, muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Qadariyah sehingga terpecah belahlah kaum muslimin ketika itu. Terpecah belah dalam diawali terpecah belah dalam hati mereka, kemudian diikuti terpecah belah dalam tubuh-tubuh mereka. Watabagot dan juga dari tindakan saling benci. wayarouna anna hadhil qa'idah dan mereka berpendapat atau melihat bahwasanya perkara ini yaitu kaidah ini perkara bersatuan adalah min ahammi qawaidil iman termasuk dari yang terpenting dari kaidah-kaidah terkait keimanan wala yarawnal ikhtilafa fil masail alladhi la nasilu ilal kufr au la tasil kuf ila kufrin au bid'atin mujiban litafarruq dan mereka tidak melihat perkara-perkara perselisihan dalam perkara-perkara yang tidak sampai kepada kufra atau kepada bid'ahan adalah suatu hal yang mengharuskan perpecahan. Kalau perselisihan ini Bukan antara keislaman dan kekufuran. Bukan antara etikat ahlu sunnah dengan etikat ahlu bid'ah maka berarti nggak harus terjadi perselisihan padanya. Tidak harus terjadi perpecahan padanya. Boleh berselisih dalam pendapat. Namun tetap dalam keadaan saling menghormati. Tidak saling terjadi perpecahan. Kalau kita lihat dalam di zaman sahabat ada perselisihan dalam pendapat yang sangat masyhur dalam perkara faraid antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit. Namun terlihat juga di, di waktu yang sama penghormatan yang terjadi antara mereka. Ibnu Abbas sangat menghormati Zaid bin Sabit sebagai seorang alim, seorang ulama. Sedangkan Zaid bin Sabit juga sangat menghormati Ibnu Abbas sebagai salah seorang dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terjadi di antara mereka saling kebencian. Tidak terjadi di antara mereka saling kebencian. Maka perselisihan-perselisihan kalau nggak sampai perkara Islam kafir atau antara keyakinan ahlu sunnah dan keyakinan ahlu bidah maka banyak-banyak kita tutupi atau tidak perlu ya dijadikan alasan untuk terjadi perpecahan jangan dijadikan alasan untuk jadi perpecahan. Hanya khilaf dalam masalah fikih atau dalam perkara memang terjadi perselisihan di antara para ulama terkaitnya. Kita mengambil pendapat ulama A, sebagian lain mengambil pendapat ulama B, biarkan hal seperti ini. Biarkan hal seperti ini. Wayatarattab ala hadzal iman dan juga terkait iman ini adalah mahabbatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabi maratibihim wa amalihim kecintaan. ya di antara perkara iman adalah kecintaan kepada para sahabat Nabi SAW. Sesuai dengan tingkatan dan amal mereka. Ya, para sahabat tentunya bertingkat-tingkat keutamaannya. Di antaranya adalah al-asyara al-mubasyirin atau di antaranya ada khulafa al-arba'ah. Ya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian ada asyara al-mubasyirin bil jannah kemudian orang-orang yang terdahulu masuk Islam, kemudian ya misalnya ashabu Badar orang ikut perang Badar, kemudian ya juga ada orang-orang yang ikut dalam bayat Aqabah, kemudian as-sabiqun al-awwalun orang-orang yang lebih awal masuk Islam dan tingkatan-tingkatan berikutnya. Dan tingkatan-tingkatan berikutnya seluruhnya harus dicintai. Sahabat adalah orang-orang yang dicintai oleh kita. Wa anna lam minal fadli wasawabiq wal manaqib ma fadalu ma fadalu bihi sairal ummah bahwasanya mereka memiliki keutamaan dan juga tindakan mereka lebih dahulu kepada Islam serta kedudukan-kedudukan ma fadalu bihi sairul ummah yang mana mereka lebih utama dari seluruh umat. Para sahabat itu sedikit sendiri bertingkat-tingkat. Namun yang paling rendahnya pun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang setelahnya. Jauh lebih tinggi daripada orang-orang setelahnya. Rasulullah bersabda, khairukum korni. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, summa ladzina yalunahum, summa ladzina yalun. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Rasulullah juga pernah mengatakan, la subuh ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Ya, lalu beliau menyebutkan bahwasanya seandainya seorang di antara kalian berinfak besar gunung Uhud, emas maka tidak sampai dengan satu mut seorang di antara mereka ataupun setengahnya. Kenapa? Karena keimanan yang ada pada mereka. Karena keutamaan mereka dahulu masuk lebih dahulu masuk Islam. Karena keberadaan mereka adalah orang-orang yang mendukung dan menopang Nabi Muhammad SAW maka seutama-utama orang setelahnya tetaplah di bawah para sahabat. Maka tetaplah di bawah para sahabat. Oleh karena itu seburuk-buruk seorang yang mengaku muslim. Saya bukan menyebutkan seburuk-buruk muslim. Namun seburuk-buruk orang mengaku muslim adalah mereka yang mencela para sahabat. Bahkan mengkafirkan mereka. Bahkan mencela Abu Bakar, Omar, dan juga Utsman radhiyallahu taala anhum. Ini adalah seburuk-buruk mereka yang mengaku muslim. Kalau ditanya kepada orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi siapa seburuk sebaik-baik umat maka mereka akan menyebutkan siapa sebaik-baik umat adalah yang bersama Nabi Musa, yang bersama Nabi Isa. Tapi kalau ditanyakan kepada kelompok ini kelompok apa? Ha, yang mencela para sahabat Syiah Rafidhah. Ditanyakan seburuk-buruk umat siapa? Seburuk-buruk umat adalah sahabat Nabi Muhammad SAW ha? sangat jelek pendapat mereka, <clears throat> perkataan mereka tentang para sahabat. Mereka ahlus wal jamaah sebaliknya. Mereka mencintai seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Mereka yang ahlul baitnya, mereka yang tidak, mereka yang mencintai Abu Bakar dan Umar, mereka juga mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya, tidaklah membenci seorang pun dari kalangan para sahabat seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini. Sebab itu kelompok Syiah atau sebagian juga dari kelompok Khawarij. Melainkan sahabat adalah orang-orang yang paling utama yang memiliki kedudukan tinggi yang tidak mungkin disaingi oleh orang-orang setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Ta'ala sengaja pilih. Allah Ta'ala takdirkan mereka sebagai orang-orang terpilih untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama Rasulullah SAW dan membelanya, maka mereka adalah seutama-utama manusia dan kita tidak ikut membiarkan lisan kita pada apa-apa atau tentang perkara-perkara jadi perselisihan di antara mereka. Sebagaimana bahasan hal ini akan ada dalam bahasan yang berikutnya, yaitu lanjutan dalam bahasan ini yang akan kita baca dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Allah taala ala wa alam. Wassallallahu Nabi Muhammad SAW. bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.